Hadis ke-57 Keutamaan bacaan Rabbana walakal hamdu عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika imam solat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu." Maka barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah Hadis ini mengandung keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas amal soleh yang tidak ada bebannya. Jika ucapan makmum setelah bangkit dari ruku, Allahumma rabbana walakal hamdu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jika seseorang telah selesai dari rukunya, maka ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baik sebagai imam maupun ketika sholat sendirian. Namun, jika ia sebagai makmum, maka ia tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, akan tetapi mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah menjawab orang yang memujinya.